pemelihara dua tempat terbit matahari dan pemelihara dua tempat terbenam matahari. Rob Tuhan, Robbi ya. E, Rob ada orang yang nggak mau menerjemahkan dengan Tuhan. Karena Allah itu bukan hanya Robbi, tapi pemelihara, ya pendidik, penjaga, pemberi rezeki dan segalanya, ya. Sama seperti orang hmm, tatkala mengucapkan dinul Islam nggak mau din ini diganti dengan agama. Karena agama artinya anti kacau. Sedangkan din bukan hanya anti kacau. Tapi tatanan, aturan, bagaimana caranya agar hidup di dunia dan di akhir nanti selamat. Itu tatanan kehidupan. Aturan itu ya. Nah ini. Rob pemelihara Tuhan Al-Mashriqaini, dua timur dan dua tempat terbit matahari. Warabu dan Rob pemelihara Al-Maghribain, dua barat atau dua tempat terbenamnya matahari. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu berdua dustakan? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahrai, bahrain yaltaqiyan. Dialirkan dua lautan itu kemudian keduanya bertemu. Maraja. Dialirkan al-bahrain. Dua lautan. Yaltaqiyan. Keduanya bertemu. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara keduanya ada batas yang keduanya tidak melampaui, tidak melampauinya ya. Bainahuma di antara keduanya barzakhun ada batas la yabghiyan, keduanya tidak melampaui. Jadi ada uh, ya ada yang menyatakan dua lautan itu adalah air tawar dan air air asin. Itu uh, kedua-duanya padahal sama-sama suatu tempat tapi tidak bercampur. Yang satu lejat, yang satu tawar, ya, asin, yang satu tidak tidak bisa di, di dipergunakan dan pahit itu ya. Itu. Dan semuanya itu uh, Allah ciptakan seperti itu. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara keduanya barzakhun ada batas, keduanya tidak melampaui. Fa bi ayyi ala rabbikum atukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu berdua dustakan wahai jin dan manusia? Ada yang menyatakan wahai laki-laki perempuan, wahai kafir atau wahai muslim. Itu ini. Nah ini gugatan sampai ada yang bertanya kenapa diulang-ulang sampai 31 kali. Nah inilah uh, karena uh, pengulangan ini untuk menguatkan penguatan. Kok kamu tidak mau bersyukur? Kenapa tidak mau bersyukur itu kan? Nah, tatkala ayat ini dalam beberapa asbabul nuzulnya, asbabul nuzul Nah, tatkala tu turun ayat ini atau surat ini adalah saat Rasulullah membacakan kaum muslimin para sahabat diam aja. Kata ya Allah, nah, Rasulullah mengungkapkan, "Kenapa Anda diam saja sedangkan jin aja menjawab saat diungkapkan fabi ayyi alai rabbikum Nah, ini." Pengulangan-pengulangan menggugat kita. Maka nikmat yang mana yang kamu tidak kamu syukuri dari mulai mata, pandangan, penglihatan, eh, ya kemudian juga penciuman, pendengaran, semuanya itu ya nikmat-nikmat eh, yang telah Allah berikan. Nah, kenapa manusia tidak bisa, tidak pandai mensyukuri nikmat? Eh, coba dilihat ya dari 60 penyakit hati ini, kufur nikmat, ada syukur nikmat kan? Eh, la in syakartum lazidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid itu ya di surah Ibrahim nanti Eh, siapa yang bersyukur kepada nikmat yang telah Allah berikan, Allah akan menambah rezeki kepada kita. Tetapi kalau kufur, nah, siksa Allah teramat berat. Nah ini kufur nikmat. Coba dilihat di surah An-Nahl ya. Coba lihat. Ini penalam penafsiran Ar-Rahman ini. Surah An-Nahl ayat yang ke-18. Ya, surah An-Nahl sudah ketemu belum? Surah An-Nahl ini surah yang ke-8. Catat ya. Surah yang ke-8, nomor surahnya nomor ke-8 ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tu, la tuhsuha. Inna la laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Itu di surah An-Nahl ya, ayat ke-18, eh, surah ke-8. Diingatkan, seringkali manusia lupa, tertutup hatinya untuk merasakan bahwa nikmat itu dari Allah yang wajib disyukuri kecenderungan melupakan, mendustakan, dan mengkufuri nikmat ini hampir dialami oleh setiap manusia. Di garis bawah, manusia itu umumnya adalah orang yang bahil, yang kikir, dan tidak pandai bersyukur. Itu kecenderungan melupakan, mendustakan, dan mengkufuri nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia. Manusia tidak bersyukur pada nikmat itu. Karena itu, secara berulang-ulang Allah menegur manusia dengan firman-Nya. Ini surah Ar-Rahman ya, sampai 31 pengurangan Surah Ar-Rahman yang kita tengah kita kaji ya. ayyi ala'i rabbikuma تُكَذِّبَانِ Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang dapat kamu dustakan, wahai jin dan manusia. Nah ini, diulang-ulang sampai 31 kali. Tujuannya agar manusia selalu ingat, membenarkan, mengakui dan mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya. Karenanya, jika seseorang atau suatu kaum terjangkit penyakit kufur nikmat, Allah akan menimpakan azab kepadanya. Dilihat di surah uh, Ibrahim ya. Surah Ibrahim ini surah ke-14. Ya, surahnya nomor 14. Ayatnya 14 juga tuh. Nah, ya. Lain syakartum itu. Dilihat coba ya. Surah 14. Surah 14 ayat 14. Kita lihat ya. Surah ke-14 ayat yang ke-14. Ini ya. Hmm, 13, 14. Ayat 14 surah Ibrahim. Sudah ketemu? Itu ya. Tuh. Surah Ibrahim ayat 14 ya, surah ke ini. Surah ke-14 ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Ya. Nah, ini eh, kafartum ya Dari lain syakartum nakum walain kafartum inna azabi lasyadid. Itu ya di sana ya. Di sini ayat ke-14 uh, walanuskinannakumul arda min ba'dihim zalika liman khopa maqami Ibrahim. Ini bukan yang ini ya. Lain syakartum yang yang sering populer ya. Pokoknya kalau mengungkapkan tentang syukur nanti dilihat di indeks. Coba dilihat ya Bu, di indeks. Bukan yang ayat 14 ternyata. Ini. Nah, surah Ibrahimnya betul ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Coba nanti Bu Ernia ya, SMS ya. Ini ayat ke berapa? Ternyata bukan ayat yang ke uh, ah, 14. Itu ayat ke-14 surah Ibrahim ya, dilihat. Ini ada di ayat ke-40 doa juga banyak gitu ya doa untuk eh, anak cucu ya ke atas ke bawah ya, untuk orang tua juga itu ayat ke-40-nya nah ini ya surah Ibrahim surah ke belas itu ya hmm. ini e, buku ini bukan ayat yang ke belas ya nanti dilihat kembali <clears throat> eh isi ayatnya Walain kafartum inna azabi lasyadid. Itu la in syakartum lazidannakum ke sana. Walain kafartum inna adzabi lasyadid. Oh, ini ya. Uh, ada juga ayat yang ke-7 ya. Eh, surah Ibrahim ini. Ayat ke-7 kalau ayat ke-14 tadi tidak ada tentang ini. Ayat ke-7 coba dilihat. Nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد Itu ayat ketujuh ya. Dan ingatlah juga tatkala Rabbmu Allah Tuhanmu memaklumkan, mengingatkan kepadamu, menyampaikan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini populer sekali ya. Kalau Ustaz ceramah ini, pasti kalau tentang syukur keluar ayat ini. Itu, tapi kadang-kadang nggak ngeh ayatnya ayat surah Ibrahim tahu ayatnya enggak ngeh. Ini di ayat yang ketujuh tentang syukur ini ya. Ini itu kalau ber ini Al-Bayarni ya. Ayat 34 coba dilihat. Ini ayat yang ke 34. Uh, nah, ini tentang ya syukur juga tapi ini uh, umum ya kalau ayat 34 Ibu. Nah, dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohon kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah tidak dapat kamu menghitungnya ya menghinggakan sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah itu ya betul ya jadi ayat 34 iya tentang nikmat ini syukur nikmat ayat yang ketujuh juga iya tadi ya ayat yang ketujuh itu seringkali uh, eh, Ustadz para penceramah itu menyampaikan ayat tentang syukurin di ini wa iz ta'azzana rabbukum dari mulai La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Satu itu ayat ke-7, kemudian ayat yang ke-34. Nah ini ayat yang ke-34. A'udzu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini ya. Ayat yang ke-34. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta Ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha La tuhsuha Innal insana laghalumun kafar Kalau dibaca uh, Quran Innal insana laghalumun ikhfa Laghalumun kafar Itu ya Tuh Allah maha tahu sesungguhnya manusia itu sangat ya zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Tahu ya watak manusia seperti itu. Allah kikir, bahil, bin koret, eh, kumet gitu ya. Makanya selalu diingatkan. Itu ya ini Bu Erni. Nanti buku-bukunya udah saya sortir ulang tadi malam ya. Iya. Itu ya tentang kufur nikmat. Jadi kalau syukur ditambah, kalau kufur siksa Allah teramat pedih. Kemudian eh, ini ada juga surah An-Nahl ya. Ayat 112 kita lihat lagi ya. Ya ternyata cipta ini di buku ini enggak tepat ya, bukan ayat 14 tapi ayat 7 dan ayat yang ke 34 dari surah Ibrahim. Kemudian surah An-Nahl, surah An-Nahl dilihat kembali ayat ke 112. Tadi surah An-Nahl itu surah ke 8 ya. Coba dilihat. Surah ke-8 ayat ke-112. Nah ini kita punya Qur'annya tapi kadang-kadang kita nggak ngerti ada di mana gitu ya. Nah, ini indeks itu kenapa kita harus belajar indeks? Karena dalam Al-Qur'an membahas satu masalah tidak selesai pada satu surat gitu. Kadang-kadang di ayat ini satu, di ayat berikutnya, di ayat berikutnya gitu tunca. Kadang-kadang ada semuanya di situ lengkap ditambahkan di ayat lain-lainnya. Nah, ini. Surah ke-8 ayat ke-100 112 sambil kita belajar membacanya belajar memaknainya juga ini ya nggak ada 112 ya tuh ini <laughs> salah cetak inilah karya manusia ya pasti bisa salah tadi salah ya tadi ya ayat ini bagus tapi isinya ini berarti bukan ayat ke 112 ya orang ayatnya cuma sampai 75 ini Mungkin ayat ke-12 ya. Coba kita lihat benar ayat ini ya. Jadi tentang masih tentang nikmat ini. Ayat yang ke-12 juga bukan ya. Ini coba dilihat ya, nanti dicarikan kembali ini Saya bacakan dulu teksnya ya. Nah, ternyata bukan ayat ke-112. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله itu ya tak ada فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ini uh, ayat ini bunyinya sama seperti di surat Al-Baqarah juga ya. Ini coba dilihat surah keberapa. Ternyata bukan surah uh, An-Nahl. Hmm, coba kita lihat ya. Terima kasih nih. <laughs> ini Eh, surah An-Nahl. Surah An-Nahl surah ya, surah surah An-Nahl, bukan surah ke-8 ya, surah An-Nahl itu. Coba dilihat. <clears throat> nah, ini daftar isinya ya, kadang-kadang nah, An-Nahl. Oh, surah ke An-Nahl ya, surah ke-16. An-Nahl. Iya surah An-Nahl. Sudah ketemu? Surah An-Nahl. Ayat yang surahnya surah ke-16 ternyata An-Nahl itu bukan 8. <laughs> Pantas tadinya nyambung. Coba dilihat ya. Surah ke-16. ini Surah ke-16 ayat 112. Nah, sudah ketemu Ibu? Uh mhm. -huh. itu kadang-kadang kalau belum terbiasa agak sedikit sulit ya. Itu ayat 112. Oh iya, betul ya. Jadi ini ada ayatnya ya. Sudah ketemu ya? Ibu catat surah ke-16 ayat ke-112. Oh, betul ya itu. Eh, An-Nahl أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون Ayat ke 112 Ini uh, Dari ayat 111 nya Ingatlah suatu hari ketika tiap-tiap diri Datang untuk membela dirinya sendiri Coba bayangkan Datang ya karena nggak ada yang membela lagi diri kita. Kan ada ayah kita, ibu kita, anak kita. Di sana malah berbantah-bantahan nanti. Kalau kita tidak saling menjaga, tidak saling mengingatkan. Anaknya sudah di neraka, naudzubillah ya. Ayahnya atau ibu bundanya di surga. Anaknya protes. Saya nggak suka ya Allah orang tua saya di surga. Kenapa? Dulu nggak pernah nyuruh sholat kok. nggak pernah ngedidik, nggak pernah ini, nggak pernah itu. itu. Kalau di dunia baik sekali kita ya. Nah ini saling bantah-bantahan. Tapi ada nanti anak yang soleh, anak eh, eh, orang tuanya karena satu dan lain hal terprosok di neraka dibantu oleh amal anaknya. Kan ada beberapa hikayat seperti itu. Itu ya. Inilah maknanya memiliki putra putri yang soleh. Tapi kita jangan berharap seperti itu dalam artian oh, udahlah eh, nanti amal kan ada dari orang tua, nggak eh, dari eh, anak-anak. Eh, nggak gitu juga, tetap aja kita beramal dulu ya. Itu investasi, nanti tambahan datang kemudian kan. Sama, kita ah, nggak nggak pernah nabung di bank, tapi uangnya pengen banyak. Enggak apa-apalah, nanti juga ada anak-anak ini yang nambahin, nggak gitu. Kita tetap dulu punya saldo dulu seberapa pun besarnya kan. Baru nanti setelah kita punya saldo kan di perbankan begitu. Nanti ada orang yang nambahin gitu amal-amalnya seperti itu. Nah ini. Ingatlah suatu hari ketika tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri. Dan bagi tiap-tiap diri disempurnakan balasan apa yang telah dikerjakannya. Sedang mereka tidak dianiaya, tidak didugikan. Jadi Allah Hakim Mahadz adil, seadil-adilnya. Tentang kebaikan Allah tidak akan pernah mengurang-urangi. Bahkan melipat gandakan. Gitu. Nah ini. Di ayat 112-nya. Dan Allah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Negeri kita yang tentram, aman, rezeki banyak. Nah, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian. Di sini apa pakaian? Pakaian ini kelaparan dan ketakutan. Itu meliputi mereka seperti halnya pakaian meliputi tubuh mereka. Kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang Rasul dari mereka sendiri. Tetapi mereka mendustakannya. Karena itu mereka dimusnahkan. Azab dan mereka adalah orang yang zalim. Nah ini. Jangan-jangan di negeri kita karena ini ya, karena tidak pandai ini nikmat yang telah Allah berikan. Tadi malam saya mengikuti perdebatan di sebuah televisi tentang perminyakan. Menurut ahli minyak, nggak mungkin Indonesia ini kemiskinan, kelaparan, nggak mungkin itu minyak itu nggak punya, itu kan e, gas itu banyak melimpah, sumber alam tambang itu melimpah, kok bisa gitu? Karena salah satunya diantaranya menurut pakar itu Indonesia tidak mau mengolah sendiri. Nah, tapi itu itu mereka ahli ya. Saya tidak begitu mengetahui seberapa seberapa jauh itu ya. Kenapa uh, pihak terkait Pertamina tidak mau mengolah sendiri? Akhirnya menurut dia, menurut uh, pakar itu uh, apa minyak tanah yang harusnya diolah, yang mentah itu dijual ke Cina dengan harga murah <laughs> itu. Nah, ini ya. Mudah-mudahan akan ada di di parlemen ya tentang hak angket. Nah mudah-mudahan tentu yang dikemukakan bukan untuk menjatuhkan tapi e, bagaimana caranya agar minyak ini betul-betul gitu ya tidak tidak tidak sampai kita kesulitan seperti sekarang ini. Di beberapa daerah kan e, kekurangan BBM. E. Nah ini mahal gasnya naik. Nah ini kenapa ada gerang apa ada apa gerangan sebenarnya? Walaupun minyak dunia iya ya tengah mengalami lonjakan harga. Tapi kenapa? Nah, jangan seperti ayam mati di lumpung padi kan itu. Tapi kita berbicara tentang itu tidak ahli ya dalam ah ahli perminyakan. Hanya menarik sekali yang apa yang disampaikan tadi malam itu dari ICW dari sebuah ya perdebatan dalam sebuah televisi. Itu, Nah, inilah yang tengah diusahakan oleh wakil-wakil rakyat kita, wakil-wakil kita ya di, di MPR. Nah, ini tentang kufur nikmat ini Dinyatakan dalam 60 penyakit hati, salah satunya adalah manusia itu kufur nikmat. Diberikan nikmat oleh Allah tidak disyukuri. Saat dia sengsara, susah, dia mengeluh. Ya, eh, Kadang-kadang dia cenderung kufur, tidak menerima dengan kesabaran. Saat Allah berikan kelapangan, dia bukan bersyukur berterima kasih kepada Allah. Bahkan kufur nikmat, bahkan mubazir, bahkan nikmat yang ada di baki maksiat menjauhi Allah. Nah ini, kenapa? Kufur nikmat adalah penyakit hati yang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan timbulnya kemaksiatan. Nah ini, penyakit ini selain mengakibatkan azab Allah sebagaimana dalam firman Allah yang telah diungkapkan di atas dan kupur nikmat ini juga secara moral sedikit demi sedikit akan melucuti keimanan. Diganti dengan kekufuran. Iyalah ya. Bayangin aja, kita sudah baik sama putra-putri kita, sudah disekolahkan, sudah ini, sudah itu. Bayarannya apa gitu ya. Walaupun memang kita kita tidak paham ya apa yang kita berikan itu kita tidak tidak berharap imbalan dari anak-anak kita, dari putra-putri kita. Karena kita ikhlas menyekolahkan mereka biar mereka ya pintar, soleh, soleha gitu ya, berguna bagi nusa dan bangsa dan agamanya. Itu. Tapi kadang-kadang tidak ada salahnya karena orang seseorang tidak dikatakan syukur hmm, ya pada nikmat, itu syukur nikmat kalau dia tidak pandai berterima kasih itu kepada orang lain. Misalnya saya dibantukan oleh orang lain tentang pengetikan, atau tentang rumah yatim, tentang ini, tentang itu. Tapi saya tidak pernah berterima kasih, mengucapkan terima kasih. Itu tidak termasuk syukur. Jadi syukur kepada Allah, iya. Berterima kasih kepada manusia juga. Makanya Allah selalu menggugat. Kenapa kita harus dibilang bersyukurlah kepada Allah, berterima kasih kepada kedua orang tuamu yang telah ibumu telah mengandung sembilan bulan, menyusui dua tahun. Nah itu kan digugat oleh Allah. Jadi seseorang tidak dikatakan syukur kepada Allah manakala dia tidak pandai berterima kasih kepada wasail penyebab ya itu wasilah-wasilah itu. Jadi kalau seandainya saya lagi jalan ke Sandung kemudian saya jatuh ditolong oleh orang Ya Allah terima kasih engkau telah menolong aku. Iya Allah yang telah menggerakkan seseorang hati sehingga dia menolong kita. Tapi kita juga wajib berterima kasih. Pak terima kasih saya sudah dibangunkan saya kesandung. Kan seperti itu. Jadi jangan salah. Berterima kasih kepada Allah, syukur kepada Allah harus, tapi berterima kasih kepada yang penyebabnya juga iya. Itu kan? Itu. Alhamdulillah Bu Dokter, saya kemarin sakit. Allah telah menyembuhkan saya dengan pelantaran Ibu Dokter Bu Lisa misalnya. Eh, Ibu memberikan obat eh, apa pegel-pegel apa gitu sehingga alhamdulillah saya sembuh. Nah, itu seperti itu. Nah, ini Manusia kadang-kadang tidak pandai berterima kasih, bersyukur. Kata-kata <laughs> Bu Joko, iya Pak Ari, saya sudah nolongin padahal saya ikhlas, ya Allah ya Robi. Saya juga nggak mau nyebut-nyebut sama Pak Ari aja. Ada orang ingin butuh modal, saya kasih. Tanpa ada anggunan, tanpa ada jaminan, tan tanpa harus dilebihkan. Saya kasih pinjam, Bu, minjem uang modal 50 juta. Saya kasih dengan sangat percaya karena dia ya saya pikir dia orang terkemuka di daerah saya, kata Bu Joko ya. Ternyata sudah dipinjam, bukannya dibayar, bahkan diangles harusnya 50 juta di, katanya udah dibayar. Nah ini itu manusia baru-baru ngelebihin ya, Baru-baru berterima kasih yang ada. Nah ini inilah sik sikap sifat manusia seperti itu kadang-kadang. Makanya memang uh, Al-Quran mengingatkan kalau ada transaksi, ada jual beli, ada utang piutang harus dengan tercatat, dicatat. Itu coba nanti dilihat ya. Itu dalam surah Al-Baqarah ada. Jadi dicatat kapan dia minjem, kapan dia bayar, berapa bayar dulu. Kadang-kadang kan cenderung manusia lupa atau melupakan pada hutang-hutang. Padahal dengan hutang-hutang ini manusia ter terganjal tidak akan bisa masuk surga kalau ada masih ada hutang. Kadang-kadang amal kita dibayarkan untuk membayar hutang-hutang itu. Oh, nauzubillah ya. Kalau di dunia kita walaupun gak punya uang masih bisa mencari-cari. Kalau di sana Bayarnya dengan apa? Dengan amal kita. Kalau amal kita habis dengan apa lagi? Allah Rabbi. Padahal kehidupan di akhir nanti kekal abadi. Ada yang menyatakan, ya Pak Ari kekal di sana kan tidak kekal seperti Allah. Kalau kekal di, di akhir nanti berarti sama seperti Allah dong. Eh, itulah urusan Allah lah. Yang penting kita ibadah, yang jelas kehidupan setelah mati ada alam kubur, ada alam bangkit dibahas, kemudian nanti ada alam yang kekal abadi. Kekal kekalnya seperti apa? Wallahu a'lam itu ya. Gitu. Nah ini. Jadi sikap <clears throat> moral kita karena kita tidak pandai bersyukur demi sedikit demi sedikit akan melecuti keimanan diganti dengan kekufuran. Kufurnya seseorang terhadap rububiyah Yes. Ini tentang ke Allah, ke Allah ya, rububiyah Allah. Ini atas dirinya itu. Jadi sifat sikap rububiyah itu hanya untuk Allah. Mengakibatkan kekufurannya akan hukum-hukum mulkiyah Allah. Ya, maha Allah maha raja diraja Tidak ada raja yang maha kuasa dan segalanya selain Allah. Hanyalah Allah, raja diraja Yang maha bijaksana, maha rahman, maha rahim yang maha kuasa, maha perkasa, al-aziz, al-ghafur, al-razak dan segalanya. Itu asmaul husna kan ada. Nah, mengakibatkan kekupuran akan hukum-hukum mulkiyah Allah dan itu berarti kekupuran terhadap uluhiyahnya. Gitu. Adapun syukur nikmat adalah sikap yang wajib dimiliki oleh setiap mukmin. Syukur nikmat merupakan ungkapan dari lubuk hati yang diliputi keimanan dan senantiasa mengingat pemberian nikmat. Perasaan itulah yang mendorong lisan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin sebagai langkah awal dari tujuan hakiki yaitu syukur yaitu untuk mendaya gunakan seluruh nikmat yang telah Allah berikan sesuai dengan kehendak dan petunjuknya. Jadi bisa digarisbawahi, makna syukur itu bukan hanya cukup berterima kasih. Kan sama uh, ayah dan ibu kita dulu kita pengen beli sepeda, sepeda atau apa gitu, atau raket untuk main badminton atau apa gitu. Nah, jadi bukan hanya berterima kasih sudah diberikan sepeda ya Allah, mama, ayah terima kasih sudah diberikan sepeda ini ini. ini bukan hanya hanya ucapan terima kasih itu, tapi bentuk bagaimana caranya memanfaatkan barang yang telah ayah dan bunda kita berikan kepada kita. Di antaranya mempergunakan sepedanya tidak sembrono, tidak ugal-ugalan, tidak main di jalan dan segalanya. Dengan kata lain, dikatakan syukur kepada Allah bukan berarti hanya cukup dengan lisan berterima kasih, tetapi perbuatannya jauh. Ayah, ya. Iya saya sudah berterima kasih, sudah bersyukur kepada Allah, tapi salat enggak, puasa enggak, zakat enggak, bahkan cenderung kita maksiat kepada Allah. Nah ini, jadi mana syukur itu menjalankan setiap apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangannya. Itu kan juga termasuk amal ma'ruf nahi munkar. Nah ini, karena salat yang sempurna, salat yang diterima itu salat yang tanha anil fahsyai wal munkar. Itu syarat yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar ya. Nah ini. Itu jadi makna syukur bukan hanya dalam ucapan saja, tapi dalam perbuatan. Hati juga iya, dan penting kan itu juga. Tanpa hati, tanpa niat karena Allah, apapun yang kita kerjakan nol sia-sia. Itulah makna syirik yang sudah kita kaji yang di hari-hari yang lalu ya. Banyak orang amalan yang berbuat seperti amal dunia akhirat justru tidak dapat apa-apa karena niatnya salah. Sebaliknya banyak orang yang memper, mem, berbuat tentang akhirat dunianya juga kelihatannya amalannya dunia tapi karena Allah bisa menjadi amal akhirat kan itu. Ya, ya ada duri di jalan kita kita singkirkan dengan niat niat karena Allah kan niat ikhlas jangan sampai orang kesandung. Nah, itu jadi ibadah. Sebaliknya ada orang yang berbuat sholat, haji dan segalanya tapi niatnya bukan karena Allah jadi tidak jadi ibadah. Ditolak malah. Nah ini pola hidup syukur betul-betul akan mengarahkan manusia menjadi mukmin muttaqin yang utuh. Kenapa? Karena dia akan senantiasa berhati-hati dalam menjalani kehidupan, memanfaatkan nikmat sekecil apapun yang telah ia terima. Itu, kadang-kadang kan orang suka mengeluh terus. Maka sekali-kali jangan lihat ke atas terus, ke bawah. Kalau lagi berkarya, ya untuk untuk semangat. Tapi untuk dalam rangka mensyukuri niat, lihat ke bawah. Uh, lihat saudara-saudara kita yang lain kelaparan, susah, tidak tidak ada sandang, tidak ada pangan, mereka tinggal di kolong jembatan ini dan itu. Kita jauh lebih baik daripada mereka. Nah, ini. Nah, begitu juga dengan pemimpin. Seorang pemimpin akan ingat kewajibannya untuk berlaku adil. Dia tidak akan berani berkhianat atas jabatannya sekecil apapun amanah yang diembannya. Begitu juga anggota dewan dewannya akan bersidang. Saya yakin ini semuanya akan jihad fisabilillah manakala bisa mengangkat tentang perekonomian, tentang perminyakan di negeri ini, ya, dengan tidak ada tujuan intrik-intrik politik dalam jangka pendek, <laughs> ya kan? Nah ini. Nah, sekecil apapun amanah yang diembannya dikerjakan, dilaksanakan. Itulah pemimpin yang adil. Begitu juga dengan seorang yang memiliki harta, hartawan akan berhati-hati dalam meraih dan membelanjakan hartanya secara benar. Dia tidak akan berani berlaku sewenang-wenang menindas orang-orang lemah. Dia tidak akan pernah lupa dengan kewajibannya mengeluarkan hak fakir miskin berupa infak, sodakoh, dan zakatnya. Di antara langkah-langkah untuk menjalani hidup syukur adalah sebagai berikut. Gimana sih supaya bisa langkah-langkah selalu bersyukur. Pertama, membandingkan bagian rezekinya dengan rezeki orang yang berada di bawah. Dan membandingkan amal akhirat dengan amal orang yang di atas. Dengan kata lain, kalau masalah amal, kita jangan lihat ke bawah. Ih, saya mau mending sholatnya rajin. Tuh orang mah sholatnya belang-belang. Kadang-kadang negeri enggak, isya enggak. Ih, saya mah Mending sudah haji, orang matu. Jangan lihat ke bawah dalam amal. Dalam beramal, lihat ke atas. Ya Allah, itu orang yang insya Allah diberikan. Padahal enggak kaya, enggak ini enggak. Tapi dia istiqomah dalam amal, istiqomah dalam beribadahnya. Tidak pernah tinggal sholat. Sholat wajibnya berjamaah ini dan itu. Selalu berbuat baik. Nah itu, dalam amal. Tapi dalam harta, lihat ke bawah. Ya Allah, saya mau mending hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan. Alhamdulillah ada tempat bernaung saudara-saudara kami yang lain. Ya tinggalnya tidak layak ini dan itu untuk makan aja harus mencari dulu. Nah, Alhamdulillah ya Allah itu. Jadi untuk harta kita lihat ke bawah supaya kita bersyukur. Untuk ilmu kita lihat ke atas supaya terus belajar. Yang kedua, senantiasa mensyukuri nikmat sekecil apapun Orang yang tidak dapat mensyukuri nikmat yang kecil, tidak akan dapat mensyukuri nikmat yang besar. Rasulullah bersabda, "Malam yashkuril qalil, lam yashkuril kathir." Orang yang tidak mensyukuri nikmat yang sedikit, tidak akan dapat mensyukuri nikmat yang banyak. Yang ketiga, pertama tadi soal soal soal amal, kita lihat ke atas. Ya Allah, orang itu sholat malamnya, Masya Allah, ibadahnya, ininya, itunya, berbuat baiknya. Tapi soal harta kita lihat ke bawah, supaya kita, supaya kita selalu bisa bersyukur. Kemudian tadi, sekecil apapun, nikmat yang kita terima, selalu kita bersyukur kepada Allah. Karena Rasulullah mengungkapkan, Malam yashkuril khalil, lam yashkuril kafir. Orang yang tidak mensyukuri nikmat yang sedikit, tidak akan dapat mensyukuri nikmat yang banyak. Yang ketiga, bersikap bijaksana dalam memahami ketentuan Allah. Sebagian nikmat atau sebagian bencana. Tujuannya kenapa? Agar tidak salah dalam menentukan tindakan bersyukur atau bersabar. Nih, bersikap bijaksana dalam memahami ketentuan Allah. Sebagai nikmat atau sebagai bencana. Jadi kalau ada terjadi sesuatu, ini Kenapa terjadi seperti ini? Introspeksi diri. Oh, mungkin saya kurang kurang salatnya kurang rajin. Kadang-kadang waktu kurang waktunya kurang tepat. Karena ini, nah ini. Selalu mengadakan introspeksi, gitu ya. Nah, apakah saya harus bersabar atau harus bersyukur gitu kan? Nah, ini. Yang keempat, membiasakan mengingat kebaikan orang lain sekecil apapun dan melupakan kejelekan orang sebesar apapun. Maksudnya, kalau kita berbuat ba, uh, kalau orang berbuat baik kepada kita, berapapun besarnya, kecilnya, kita selalu ingat akan kebaikan orang itu, ya. Tetapi saat kita berbuat baik kepada orang, hendaknya kita lupakan. Jangan untuk iya kalau bukan karena saya, pengenalan apa gitu. Jangan, ya membiasakan mengingat kebaikan orang lain sekecil apapun dan melupakan kejelekannya sebesar apapun. Kejelekannya dilupakan. Dan kalau kita berbuat baik kepada orang lain jangan diingat-ingat gitu loh. Jadi kalau orang lain berbuat baik kepada kita, kita ingat-ingat supaya kita bisa bersyukur berterima kasih pada orang itu dan bersyukur kepada Allah. Tapi kalau orang itu berbuat kejahatan, kejelekan sebesar apapun, lupakan. Itu ya, supaya tidak dendam. Begitu juga kalau kita berbuat baik kepada orang, lupakan, jangan diingat-ingat. Itu. Biar nanti nambah terus. Oh, iya saya sudah ngasih sekian, sekian, sekian. Jadi nggak ngasih lagi kan, nggak nolong lagi. Masjid ditolong, bantu rumah yatim dibantu, semua dibantu. Ya, yang membutuhkan kita. Nah, orang yang tidak dapat berterima kasih atas kebaikan orang lain, tidak akan dapat mensyukuri nikmat dari Allah. Jelaskan yang saya bilang tadi? Jadi bersyukur kepada Allah, iya. Tapi harus berterima kasih kepada manusia. Kalau orang tidak pandai berterima kasih kepada penyebab, kepada salah satu wasail kepada manusia, berarti dia tidak akan pandai bersyukur. Rasulullah bersabda, Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Jelas kan? Argumennya, Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak akan dapat bersyukur kepada Allah iya saya terima kasih ya Allah gini, gini. Tapi kepada manusia sebagai penyebabnya wasailnya enggak. Orang tua ibunda kita yang sudah mengandung eh, sembilan bulan menyusui dua tahun mengurus kita, kita tidak pernah berterima kasih kepada mereka. Tidak nah ini, tidak dikatakan bersyukur. Malam yashkurin nas lam yaskurillah. Orang yang tidak dapat bersyukur kepada manusia tidak akan dapat bersyukur kepada Allah. Masya Allah. Yang kelima, mengatur seluruh tindakan sesuai dengan etika Islam dan ketat dan tata krama yang ada pergaulan antara sesama, khususnya antara sesama muslim. <laughs> Bagus ya buku ini. Ini bagus banget Pak Ari. Bukan ini materinya dari buku 60 penyakit hati. Bagus ya. Itu baru beberapa. Silakan miliki ya. Kalau kata kau buku, saya beda buku tapi tidak dapat uang. Enggak, saya ingin ibu dan bapak kita semuanya pintar. Jadi jangan diungkapkan nggak jelas dari mana pengambilannya. Oh ini dari sini, dari sini, dari sini. Jadi sehingga semua orang bisa dengan mudah mengungkapkan dan ada landasan. Sebentar siang nanti ada taklim saya di Bidakara, di Multika. Bidakara, di basement Masjid Ulil Albab. Terbuka untuk umum, ibu dan bapak yang ingin hadir. Silahkan. Dan gratis pada serat mag, eh, ya. Jam 12-an lah, setengah 12 sudah ada di sana. Terima kasih Ibu dan Bapak semuanya. Bila hitabik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Raja Astuti. 97,9 FM Radio Kayu Manis Jakarta. RKM Radio Kayu Manis.